nasabnya dengan dengan ayahnya di kakek yang kelima kilab yang kemudian diketahui nama-nama sampai kakek yang ke-20 Adnan dan Adnan keturunan Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim intinya beliau ini mempunyai nasab yang terbaik memang di dalam Islam apalah artinya nasab yang baik kalau orangnya tidak baik. Gitu kan? Bahkan ada ayat di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuah-puah, macam-macam untuk saling mengenal yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang sahih, la fakhra li'arabiyyin 'ala a'jamiyyin wa la li'aswad 'ala ahmar illa bittaqwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tidak ada kebanggaan antara orang Arab dan orang Ajam, non-Arab. Demikian pula orang kulit hitam dan kulit merah. Kulit merah itu versi. Tidak ada keutamaannya kecuali dengan takwa. Kamu semua anak cucunya Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Memang apalah artinya membanggakan nasab kalau orangnya tidak bertakwa. Tapi kalau orang itu bertakwa, berilmu dan nasabnya nasab yang bagus, nah, dia punya nilai plus. Dia bertakwa, dia berilmu, nasabnya juga nasab yang bagus, punya nilai plus. Dan inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian unsur yang kedua adalah kita mengenal usia beliau tempat kelahirannya dan tempat hijrahnya. Umur beliau adalah 63 tahun. Beliau wafat usianya 63 tahun. Negerinya, tempat kelahirannya adalah Mekah. Dan tempat hijrahnya adalah Madinah. Umurnya 63 tahun tempat kelahirannya dan negerinya adalah Mekah, tempat hijrahnya Madinah. Kemudian yang ketiga adalah mengenal tentang kehidupan beliau ketika menjadi nabi dan menjadi rasul. Yaitu beliau menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Karena beliau diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Kemudian unsur yang keempat. Dengan apa beliau menjadi nabi dan rasul? Di situ diterangkan menjadi nabi dengan Iqra. Ketika turun di Gua Hira yang ceritanya sudah terkenal. Yaitu malaikat Jibril datang membacakan Iqra ayat 1 sampai 5. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم beliau menjadi nabi kemudian wahyu terputus beberapa waktu lalu turun lagi yang kedua ya ayyuhal muddatir um fa andir rabbaka fakabbir wa fatahhir rujza fahjur wala tamnun tastaktir wali rabbika fasbir. Nah, beliau menjadi rasul. Bedanya apa nabi dengan rasul? Perbedaan yang masyhur. Nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala orang laki diberi wahyu ya. Namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan diamalkan sendiri. Kemudian kalau Rasul orang laki diberi wahyu diperintahkan untuk menyampaikan. Itu definisi yang masyhur, yang terkenal begitu. Nah kalau itu fungsinya Nabi itu apa? Fungsinya Nabi itu adalah untuk tetap menjaga kemurnian agama, sehingga agama tidak mungkin rusak di seluruh dunia ini. Lalu mungkin ada orang lihat, orang tanya, niru seperti itu. Sebagian ulama yang lain menjelaskan nabi dan rasul itu sama. Sama-sama diberi wahyu, sama-sama diperintahkan menyampaikan. Cuman bedanya kalau rasul membawa risalah yang baru. Kalau nabi tidak. Hanya meneruskan risalah rasul yang ada. Masing-masing pendapat itu punya hujah. Sehingga dari definisi yang pertama tadi itu setiap rasul adalah nabi. Tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Kemudian unsur yang kelima yang perlu kita ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa beliau diutus, mengapa beliau diutus. Ini penting. Yaitu bahwasanya Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengajak manusia kepada tauhid, la ilaha illallah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan memperingatkan manusia daripada syirik. Jangan menyekutukan Allah, jangan syirik. Nah, ini penting sekali. Karena itu Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam wajib belajar ilmu tauhid. Wajib mengetahui apa itu syirik. Jangan sampai kita orang Islam tidak tahu tauhid sehingga perbuatan-perbuatannya selalu melanggar tauhid. Lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, perbuatannya membatalkan la ilaha illallah. Ini penting, penting dan penting La ilaha illallah. Belajar tauhid dan juga belajar syirik supaya tahu untuk dijauhi. Karena banyak umat Islam yang masih ya ini tidak mengerti tauhid dan tidak memahami syirik sehingga terjerumus di dalamnya. Terutama di hari-hari ini yang lagi ramai ya berkaitan dengan Natal dan tahun baru. Berapa banyak orang Islam bahkan yang mengaku sebagai tokoh Islam masih ikut-ikutan dalam acara seperti itu. Ikut-ikutan. Ya. Apalagi sampai ada yang ceramah di gereja dan yang lainnya. Ya, ini semuanya merusak agamanya, merusak la ilaha illallahnya, merusak keislamannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang mengajak kita supaya kita keluar dari kesyirikan menuju tauhid keluar daripada penyimpangan-penyimpangan menuju sunnah, keluar dari kebodohan menuju cahaya ilmu dan iman, keluar dari kemaksiatan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun. Total dakwahnya 23 tahun, umur 63 beliau wafat عليه الصلاة والسلام selanjutnya والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبير وثيابك فطهير والرز فاهجر ولا تمن تستقتير ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang yang berselimut." Hai orang yang berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. al mudathir ayat 1 sampai 7. <clears throat> Di situ diterangkan Wa ma'na kum fa'andir yundiru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Makna kum fa'andir, bangunlah lalu berilah peringatan. Adalah memberikan peringatan tentang bahaya kemusyrikan dan mengajak kepada ketauhidan. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu bitauhid. Wa rabbaka fakabbir Tuhanmu agungkanlah artinya agungkanlah dia dengan cara memurnikan tauhid. Wa tiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'anil syirik dan pakaianmu bersihkanlah artinya bersihkan amal perbuatanmu dari kemusyrikan. Warruzza fahjur arruz al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Perbuatan dosa tinggalkanlah artinya perbuatan menyembah berhala tinggalkanlah dan bebaskan dirimu darinya dan dari penganutnya. Mari kita lihat lagi penjelasannya. Ini dari surat Al-Muddatir. <clears throat> Beliau wajib menyampaikan, ya yuhal muddatir kum fa'andir. Ya. Memperingatkan manusia, mengajak kepada tauhid, membersihkan diri daripada kesyirikan-kesyirikan. Kemudian di situ ada kata-kata wala tamnun tastaktir. Jangan kamu memberi Tujuannya untuk mendapatkan lebih banyak Nah ini sering terjadi Memberi seseorang Dengan harapan mendapatkan balasan yang lebih banyak Misalnya ada orang Hendak bepergian Hendak safar Umroh, haji atau yang lainnya Biasanya ada sebagian masyarakat Memberi sesuatu Memberi sesuatu aja sepele Harapannya nanti dia pulang membawa oleh-oleh yang lebih banyak. Ini hukumnya adalah haram. Memberi seseorang harapannya adalah mendapatkan yang lebih banyak. Itu enggak ikhlas namanya. Kemudian juga perlu sabar. Di dalam dakwah ini perlu sabar. Kita tidak mungkin bisa berdakwah kalau tanpa kesabaran. Mencari ilmu perlu sabar mengamalkan ilmu perlu sabar, mendakwahkan ilmu juga perlu sabar. Kemudian kalau kita lihat dari sirah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, beliau mula-mula dakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi selama tiga tahun. Karena Allah mengilhamkan kepada beliau untuk dakwah sembunyi-sembunyi karena dakwah masih asing bagi orang-orang yang ada di Mekah. Dan orang yang paling beruntung langsung menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah empat orang. Mereka adalah manusia paling beruntung. Yang pertama-tama yaitu orang-orang yang ada di rumah beliau ini ketika beliau dakwah langsung iman tanpa pikir-pikir dahulu. Yang pertama adalah istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah sepupu beliau yang juga dalam pengasuhan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga pembantu beliau dan juga orang yang sangat dicintai beliau yaitu Zaid bin Hadithah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari luar rumah beliau yang pertama beriman adalah sahabat setia beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa anhum ajma'in. Ini empat manusia paling beruntung langsung iman tanpa pikir-pikir dahulu. Kemudian dakwah mulai menyebar secara perlahan-lahan. Terus banyak yang beriman. Terutama dari kalangan al-fuqara wal masakin, kaum lemah. Kenapa yang paling gampang beriman itu fuqara wal masakin? Yang iman kepada Nabi bukan fakir miskin saja ya. Orang kaya juga beriman. Tapi yang paling cepat beriman pada saat itu adalah fuqara wal masakin. Kenapa? Karena orang fakir miskin itu nggak punya beban. Orang kaya masih punya beban, beban kekayaannya, gengsi dan yang lain-lainnya. Kalau orang fakir miskin nggak punya beban apa-apa. Fakir miskin dan hatinya baik, gampang untuk tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tiga tahun beliau berdakwah, lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 214 wa andir ashiratakal akrabin dan juga surat Al-Hijr surat 15 ayat 94 fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyriki nah, beliau diperintahkan dakwah terang-terangan ad-dakwah al-jahriyah dakwah terang-terangan lalu beliau naik ke bukit Sofa memanggil penduduk Mekah dan beliau memproklamirkan bahwa beliau adalah utusan Allah untuk alam semesta pada saat itu yang menentang adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Ya. Tabban laka sairul yaum alihada jama'tana celakalah kau sepanjang hari hai Muhammad. Apakah hanya untuk keperluan ini kau kumpulkan kami semuanya? Ya, seperti itu. Lalu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab dan seterusnya. Yang celaka adalah Abu Lahab bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat Al-Masad. Ya, mulailah dakwah terang-terangan. Dakwah al-jahriyah tentu ada benturan-benturan. Dihina, dicaci, difitnah, diintimidasi, diberi ancam, diberi tawaran macam-macam, harta, tahta, wanita dan yang lainnya. Semua itu tidak mengendurkan dakwah Nabi Muhammad SAW Dakwah jalan terus Dakwah jalan terus Beliau tidak bisa tidak bisa eh, diajak kompromi dalam dakwah ini. Hak adalah hak, batil adalah batil. Yang bisa menghentikan dakwah hanya satu, yaitu al-maut, kematian. Mati baru selesai dakwahnya. Dan alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Saya di Twitter uh, nulis sirah Nabi ya. Insyaallah itu berlanjut update terus sampai selesai di Twitter saya Abdullah Hadrami. Itu ada kajian sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu update insya Allah sampai lengkap sirahnya. Sekarang sudah dapat 50 50 lebih. Ini penting supaya kita mengenal beliau dan supaya kita menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya أخذ على هذا عشر سنين yad'u ila tauhid وبعد العشر al به إلى bihi ila sama Beliau mengajak kepada ketauhidan selama 10 tahun. Dan setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan ke langit. Wa furidat 'alaihi as-salawatul khams dan difardukan kepada beliau salat lima waktu. Wa shalla fi Makkah thalath sinin Beliau menjalankan salat di Mekah selama tiga tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah, lalu beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Ya, di situ diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid di Mekah selama 10 tahun. Yang dimaksud 10 tahun di sini adalah Sepuluh tahun sebelum ada ibadah Sepuluh tahun sebelum ada ibadah Karena syarat ibadah itu baru ada di Madinah Kecuali sholat Di sini diterangkan bahwasanya setelah sepuluh tahun dakwah Terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Allah memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina Lalu ke Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi ya lalu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala salat lima waktu nah sekarang pertanyaannya sebelum al-Isra wal Mi'raj apakah sudah ada salat atau belum di sini ada beberapa penjelasan dari para ulama Al Syekh Shafi Rahman al Mubarakfuri di dalam kitabnya Raudatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar menyebutkan dan ini yang sering saya bawakan selama ini. Sebelum Al-Isra wal Mi'raj salat sudah ada yaitu dua rakaat pada waktu pagi dan dua rakaat pada waktu sore. Itu mirip dengan salat subuh dan salat asar. Eh, semenjak Al-Isra wal Mi'raj menjadi salat lima waktu dengan tata cara seperti yang kita kenal selama ini. Itu penjelasan beliau. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri di dalam kitabnya Raudatul Anwar fi Siratul Nabil Mukhtar. Lalu dijelaskan oleh para ulama yang lain di antaranya juga Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala berdasarkan hadit-hadit yang ada hadisnya itu yang pertama-tama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima yaitu Ibunda Aisyah mengatakan Faradallahu as-salata hina faradaha rak'atain rak'atain fil hadar was safar fa uqirrat salatus safar wazida fi salatil hadar. Ini hadis Aisyah namanya. Allah menfardukan salat ketika menfardukannya itu adalah dua-dua. Jadi salat itu mula-mula dua semuanya. Subuh, duhur, asar, isya dua-dua, maghrib tetap tiga. Karena maghrib itu adalah witirnya siang. Jadi maghrib itu witrun nahar. Jadi mula-mula sholat itu dua semuanya selain maghrib. Baik ketika mukim atau ketika musafir. Lalu bagi musafir setelah itu diberi keringanan. Musafir tetap dua. Nah kalau mukim sholatnya ditambahi yaitu menjadi duhur, asar dan isya menjadi empat. Subuh tetap dua tapi bacaannya panjang Maghrib tetap tiga Karena itu adalah wetirnya siang Ini hadith yang pertama Hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Hadith yang kedua Hadith Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya Yaitu فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعتين Allah menfardukan salat melalui lisan NabiMu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang mukim 4 rakaat, untuk musafir 2 rakaat, pada waktu perang juga 2 rakaat. Ya. Di salat kita sekarang ini kan, Duhur, asar, isya Empat Subuh tetap dua tapi panjang Maghrib tiga karena itu adalah Witirnya siang Adapun ketika musafir Atau dalam badan khauf perang Maka dikosor Yang empat menjadi dua Lalu dari hadit-hadit ini Para ulama memberikan kesimpulan nah, Ini kesimpulannya Ini pendapat yang rojih berdasarkan dalil-dalil yang ada yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya ya. Jadi sebelum Isra wal Mi'raj, salat itu sudah ada satu hari dua kali. Pagi dua rakaat yaitu salat subuh, sore dua rakaat yaitu salat asar. Kemudian juga ada qiyamul lail ya mulai juga sudah ada saat itu. Setelah Isra wal Mi'raj. Setelah Isra wal Mi'raj. Menurut penjelasan Syekh Utsaimin dan para ulama yang lain, sholat menjadi lima waktu. Tapi tetap dua rakaat. Tetap dua rakaat selain sub, selain maghrib. Ya, jadi subuh dua, duhur dua, Asar dua Kemudian Maghrib tiga Karena itu wetirnya siang Isya dua Kemudian juga ada Qiyamul Ini berlanjut terus Berlanjut sampai hijrah Nah Ketika setelah hijrah itu Menurut para ulama Maka jumlah rokaatnya dirubah Duhur, Asar dan Isya menjadi empat Maghrib tetap tiga Subuh tetap dua Tapi apa namanya Kiroahnya panjang Dan kemudian setelah itu Bagi musafir Bagi musafir Diberi keringanan untuk mengkosor Mengkosor Artinya sholat yang empat menjadi dua Ya, itu kesimpulan dari para ulama berdasarkan hadit-hadit yang ada. Jelaskan keterangannya. Jelas ya Allah ya. Mudah-mudahan jelas. <clears throat> Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah menunjukkan pentingnya sholat. Bayangkan ya, di Mekah belum ada ibadah, tapi sholat sudah ada. Sebelum Isra wal Mi'raj salat sudah ada. Setelah Isra wal Mi'raj ditambah lagi salatnya. Sementara yang lainnya zakat, puasa Ramadan belum ada itu baru ada ketika di Madinah. Ini menunjukkan pentingnya salat, urgensi salat, ahamiyatus salat. Salat ini penting, penting, penting. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menfardukan salat lima waktu, Allah manggil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra wal Mi'raj. Apakah Rasulullah melihat Allah? Ini para ulama beda pendapat. Tapi pendapat yang roji, Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata hatinya. Itu pendapat yang roji di antara pendapat yang ada. Melihat Allah dengan mata hatinya. Diperlukan sholat lima waktu. Jadi sholat ini penting. Bahkan sholat termasuk amududdin, tiangnya agama. Agama, rumah kalau tidak ada tiang, bangunan tempat tiang roboh agama tanpa sholat roboh bahkan anak kecil umur tujuh diperintahkan sholat umur sepuluh tidak mau sholat dipukul pukulan yang mendidik pukulan yang tidak melukai ini juga semuanya tentang pentingnya sholat bahkan banyak dalil yang menyatakan orang yang meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir terlalu banyak dalilnya bahkan juga termasuk wasiat Nabi Muhammad SAW terakhir menjelang wafat adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat, salat, jaga salat, jaga salat, peliharalah salat dan juga berbuat baiklah kepada budak-budak yang kamu miliki. Ini menunjukkan pentingnya salat. Roh Nabi mau keluar itu wasiatnya adalah salat, salat. Ya salat ini Masya Allah Karena itu jangan sampai meninggalkan salat. Orang yang salat saja masih celaka kalau salatnya nggak benar. Bagaimana pula orang yang tidak salat? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat yang lalai dari salatnya. Salat celaka karena lalai. Bagaimana tidak salat? Dan para ulama mengatakan seseorang dikatakan lalai dari salatnya itu mencakup tiga hal. Kriterianya ada tiga. Yang pertama-tama salat waktunya tidak benar. Waktunya enggak benar. Sudah keluar waktunya atau sebelum waktunya. Kemudian yang kedua sholat tapi ya, tidak khusyuk. Jadi pikirannya melayang-layang. Padahal orang dapat pahala dari sholatnya tergantung kekhusyukannya. Kemudian yang ketiga, sholat tapi tata cara sholatnya tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukuknya nggak benar, sujudnya nggak benar, cepet-cepetan, tidak tumak nina. Yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih aswa'us sariqah alladhi yasriqu min salatihi la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha yanquru kama kurul ghurab ya pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dari salatnya tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya mematuk seperti burung gagak mematuk cepat-cepatan dan beliau Rasulullah Muhammad SAW pernah melihat ada orang Sholatnya seperti itu cepat-cepatan Beliau mengatakan Lauma ta'ala hada ma ta'ala ghairil millah Kalau dia mati sholatnya seperti ini Maka matinya dia adalah mati di luar agama Islam Padahal sholat Bagaimana dengan yang tidak? Sholat Ya, itu tentang sholat Karena itu para nabi doa Nabi Ibrahim doa Robbi ja'alni muqimas salati Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah jadikan hamba mendirikan salat dan juga anak keturunan hamba mendirikan salat. Ini menunjukkan pentingnya salat. Dan kita juga ingin bahagia, hidup tenang, bahagia. Itu ada di dalam salat. Orang sekarang mencari bahagia melalui meditasi, yoga dan yang lainnya, ah, kita punya salat lebih dari itu. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk waktu salat, Beliau panggil sahabat Bilal, beliau mengatakan arihna bis salati ya Bilal, wahai Bilal adzanlah kau, senangkan kami dengan salat. Dan beliau bersabda, wa ju'ilat aini fi salat, dijadikan permata hatiku ada di dalam salat. Jadi kalau kita ingin hidup tenang, tentram, damai, bahagia, sukses, salat yang benar sesuai dengan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah beliau berdakwah 13 tahun di Mekah, maka beliau hijrah ke Madinah. Beliau hijrah ke Madinah. Lalu di situ ada pembahasan tentang hijrah. Ya. Kemudian juga uh, syarah daripada Syekh Utsaimin agak panjang masalah hijrah itu. Mari kita lihat yaitu dimulai dari halaman 227 wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladil islam hijrah ialah perpindahan dari suatu negeri syirik ke negeri Islam wal hijratu على هذه hadhil من بلد الشرك syirki بلد baladil وهي wa hiya baqiyatun تقوم an taqumas saah hijrah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam dari negeri syirik ke negeri Islam kewajiban hijrah ini tetap berlangsung sampai hari kiamat wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surat An-Nisa 97 sampai 99. ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa illa min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asa Allahu an Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah luas sehingga kamu dapat hijrah di bumi itu?" Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki maupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi ayat ini mengancam ya. Orang yang tinggal di negeri kafir diancam dengan ancaman seperti ini. Ancamannya berat, harus pindah ke negeri yang tidak negeri kafir. Kemudian waqauluhu ta'ala dalil yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman sesungguhnya bumiku luas maka sembahlah aku saja. Al-Ankabut ayat 56. Qala al-Baghawi rahimahullahu taala Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala berkata, "Sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladziina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullah bismil iman." Ayat ini turun kepada orang-orang Islam yang tinggal di Mekah dan tidak ikut berhijrah. Allah menyeru mereka dengan sebutan beriman. Jadi mereka enggak kafir ya, mereka beriman. Tapi mereka wajib berhijrah. Enggak berhijrah berdosa. Wadalilu ala al-hijrah minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil atas wajibnya hijrah dari as-sunnah adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tangkoti'ul hijratu hatta tangkoti'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatul asyamsu min maghribiha. Hijrah tidak terhenti sebelum terputusnya taubat dan taubat tidak terputus hingga matahari terbit dari barat. Nah, ini pembahasan masalah hijrah. Mari kita lihat pembahasan masalah hijrah ini. Di situ disebutkan hijrah itu perpindahan dari negeri syirik menuju negeri Islam. Sebenarnya hijrah itu maknanya luas. Bukan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi juga bermakna hijrah itu pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu hijrah dari syirik menuju tauhid. Hijrah dari bid'ah menuju sunnah Hijrah dari bodoh menuju ilmu Hijrah dari maksiat menuju taat Hijrah dari kegelapan menuju cahaya Itu hijrah semuanya Tapi pembahasan di sini adalah tentang hijrah dari negeri syirik menuju negeri Islam Sebelum kita bahas lebih jauh Kapan sebuah negeri dikatakan negeri Islam Nah ini penting apa definisi negeri Islam? Definisinya apa negeri Islam itu? Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah taala menjelaskan tentang definisi negeri Islam yaitu sebuah negeri yang mana syiar-syiar Islam yang dohir yang tampak di sana itu tersebar, tidak dilarang. Jadi tampak di sana syiar syiar Islam yang dohir. Maksudnya apa? Maksudnya di seluruh pelosok negeri itu ya dikumandangkan azan. Di seluruh pelosok negeri itu ada sholat berjamaah di masjid lima waktu. Di seluruh pelosok negeri itu ada sholat jumatan. Di seluruh pelosok negeri itu tidak dilarang mengamalkan ya amalan Islam yang dohir, puasa, sholat id, zakat, haji dan yang lain-lainnya. Inilah namanya negeri Islam. Jadi syiar yang dohir, yang tampak di negeri itu benar-benar tampak, nggak dilarang di seluruh pelosok negeri. Dari definisi ini, negeri kita Indonesia termasuk negeri apa? Negeri Islam. Karena di Indonesia ini seluruh syiar Islam yang dohir tampak, tidak dilarang ya dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke. Sholat lima waktu ditegakkan di masjid. Jumatan ada, sholat id ada, puasa nggak dilarang, zakat, haji semuanya. Berarti adalah negeri Islam. Walaupun secara hukum atau sistem yang dipakai bukan hukum Islam. Sistemnya sistem bukan Islam Ya, nanti ada pembahasan tentang tauhid. Ya nanti ada pembahasan masalah tauhid. Sistemnya sistem tauhid. Hukumnya hukum tauhid. Tapi negaranya negara Islam dari definisi yang telah disebutkan tadi itu. Adapun kalau kita kembali kepada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu kan beliau berada di Mekah tertindas. Lah di Mekah Syiar-syiar Islam nggak boleh tampak. Sholat dipersulit, pokoknya sulit. Dipersulit mengamalkan Islam. Sehingga akhirnya oleh Allah diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Mekah saat itu adalah negeri kafir. Madinah negeri Islam satu-satunya. Sehingga semua orang harus hijrah ke Madinah. Harus hijrah ke Madinah. Harus hijrah. Yang nggak hijrah dosa kecuali yang tidak mampu ya, perempuan anak kecil orang tua nggak bisa hijrah nah dimaafkan oleh Allah yang bisa hijrah harus hijrah kalau kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat dulu untuk hijrah luar biasa Abu Salama, Ummu Salama dengan anaknya Salama, Suheb, Ar-Rumi wah luar biasa cerita-cerita tentang hijrah ini masya Allah kemudian sampai terjadi penaklukan kota Mekah Mekah ditaklukkan tahu berapa tahun 8 Hijriah, penaklukan kota Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, maka kota Mekah menjadi negeri Islam juga. Sehingga tidak wajib hijrah ke Madinah. La hijrata ba'dal fatah. Setelah penaklukan kota Mekah, tidak lagi wajib hijrah ke Madinah karena Mekah juga menjadi negeri Islam. Ya. Itu pembahasan tentang hijrah dan tadi dalilnya sudah disebutkan. Jadi kalau orang itu berada di negeri kafir yang di sana itu syiar-syiar Islam tidak boleh tampak di seluruh pesona negeri negeri kafir ya. Nah, itu nggak boleh di sana, harus hijrah. Harus hijrah. Lah terus kalau orang mau bepergian ke negeri kafir, boleh nggak? Di situ Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan penjelasan. Ini penting ya, bagi orang yang hendak bepergian ke negeri kafir atau bagi orang yang hendak tinggal di negeri kafir. Ada as-safar, ada al-iqamah. Safar bepergian ke negeri kafir. Iqamah tinggal di negeri kafir. Bagaimana hukumnya? Beliau mengatakan hukum safar ila biladil kufur. Hukum bepergian ke negeri kafir nah, Di situ ada di syarahnya ya. Itu ada di syarahnya yaitu di halaman 231. Hukum bepergian ke negeri kafir. Beliau menyebutkan la yajuz illa bi thalathati syurut. Tidak boleh pergi ke negeri kafir kecuali dengan tiga syarat. Tiga syarat ya, seperti Australia negeri Islam atau kafir? Kalau kita kembali kepada apa definisi tadi, maka negeri kafir. Karena syiar Islam yang dohir yang tampak di sana nggak tampak. Paling tampak di beberapa daerah saja, nggak di seluruh negeri. Ya, Australia, Belanda, kemudian juga Amerika dan yang lain-lainnya. Tidak boleh bepergian ke negeri kafir kecuali dengan tiga syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama. An yakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi syubuhat. Ya. Hendaklah seseorang itu punya ilmu untuk memelihara dirinya dari syubhat. Jadi sebelum ke sana harus punya ilmu agama yang mantap dulu. Supaya kalau ada syubhat hal-hal yang bisa membuat akidahnya goncang, keyakinannya goncang bisa dia bisa membantah, bisa menyelamatkan. Karena berapa banyak orang pergi ke negeri kafir, ilmunya enggak mantap, akhirnya akidahnya terpengaruh. Sebelum berangkat dia wah masya Allah ya rajin beribadah kepada Allah baik dan seterusnya ngamalkan agama. Setelah di sana rusak malah muji-muji orang kafir, pulang menjadi liberal. Berapa banyak yang seperti ini? Jadi sebelum berangkat punya ilmu dulu yang mantap. Sehingga semua subhat yang datang yang membuat dia ragu-ragu bisa dia bantah. Bisa dia bantah. Kemudian asyartutani an yakuna indahu dinun yamna'uhu syahwat, Yaitu dia punya agama yang kuat agar tidak terjatuh dalam syubhat, dalam syahwat. Syahwat ya. Kalau dari syubhat yang membuat akidahnya itu rusak. Sekarang ini syahwat. Jadi dia harus punya agama yang kuat, istiqomah. Sehingga dia tidak terpengaruh oleh hal-hal yang memancing syahwat, hawa nafsunya. Yang namanya negeri kafir kan di sana itu pakaian perempuannya seperti itu. Ya, apa namanya di sana itu pergaulan bebas. Lah kalau orang agamanya nggak kuat, dia akan terpengaruh. Sampai ada cerita ya. Ada seorang pemuda yang soleh Ini terjadi di Timur Tengah Pemuda yang soleh Dia kaya raya Pada waktu liburan diajak oleh temannya Ayo kita tamasya Ke negeri barat waktu itu Mula-mula dia nggak mau Oleh temannya diiming-iming Ya supaya tahu aja Ngambil pelajaran, ngambil ibroh dan yang lain-lainnya Ya sudah berangkat akhirnya Ternyata di sana apa namanya banyak hal yang bisa menimbulkan syahwat hawa nafsunya terutama godaan perempuan pakaian seperti itu pelacuran juga bebas dan yang lain-lainnya dan dia uang ada akhirnya dia tidak kuat apalagi juga acara TV bebas film-film bebas akhirnya dia dia punya uang akhirnya dia main perempuan padahal seumur hidupnya belum pernah main perempuan. Akhirnya dia berzina. Pertama kali zina perdana. Dan setelah berzina itu dia menyesal bukan main. Setelah melakukan dia menyesal, nangis luar biasa dia. Menyesal. Akhirnya dia bilang kepada saya harus pulang sekarang. Padahal masih ada tempo tinggal di sana. Enggak punya harus pulang karena dia menyesal pulang ke negerinya nangis terus pokoknya dia menyesal, menyesal, menyesal. Nggak pernah zina. Menyesal bukan main. Tapi ibunya heran. Kamu kena apa nak? Kamu kok nangis terus? Apa kau bunuh orang? Kata saya lebih dari itu wahai ibu. Nangis terus pokoknya. Nggak mau makan, nggak enak tapi kurus kering, sakit-sakitan dia. Menyesalnya bukan main. Sampai disebutkan dalam ceritanya, ya waktu itu membaca surat Al-Furqan tentang sifatnya ibadur rahman. Ya, yang mana diantaranya adalah wala yaznun. Mereka tidak berzina. Wah, tambah nangis dia. Hambanya Allah itu enggak zina, dia tambah nangis. Sampai dia ayat yang berbunyi illa man taba wa amana wa amila amalan fa faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat kecuali orang yang taubat, beriman dan beramal saleh maka mereka itu oleh Allah dosa-dosanya diganti dengan kebaikan-kebaikan sampai ayat ini mati dia. Subhanallah. Ya ini bahaya pergi ke negeri kafir. Dia ini orang soleh ngaji ke negeri kafir rusak. Syahwat, ya syahwat namanya syahwat. Ada hawa nafsu, musuh kita yang ada dalam diri kita. Itu yang kedua. Jadi punya agama yang kuat sehingga dia bisa menolak syahwat-syahwat hawa nafsu yang ada di sana. Kemudian asyartu at Syarat yang ketiga an yakuna muhtajan ila dzalik. Dia membutuhkan, dia perlu ke sana. Ada perlunya. Seperti apa perlunya? Seperti perlunya itu untuk berobat. Ya, berobat kemana? Ke Singapura misalnya. Berobat kemana? Ke Australia untuk berobat perlu. Nah, boleh. Tapi dengan syarat tadi loh ya. Syaratnya apa yang pertama? Ilmu untuk membantah syubhat yang kedua, agama yang kuat untuk membantah syahwat yang ketika perlu. Atau juga termasuk perlu di sini adalah mencari ilmu. Mungkin dapat beasiswa ke sana, ya. Atau ilmu yang nggak mungkin dicari di negeri Islam harus ke sana. Jadi ada perlunya. Adapun kalau safar hanya untuk melancong saja, jalan-jalan, tamasya, dharma wisata, maka ini para ulama mengatakan hukumnya tidak boleh. Ini nggak ada perlunya. Bahkan ini juga menguntungkan negeri kafir itu. Mereka mendapatkan divisa. Apalagi perginya misalnya ya ke Thailand untuk melihat patung Buddha yang sedang ngeleset. Kan ada patungnya Buddha ngeleset itu kan? Nah, itu tidak boleh. Atau mungkin berdharma wisata ke Roma, ke Vatikan untuk melihat gereja di sana nggak boleh ini akidahnya bisa rusak ini syubhat belum lagi nanti syahwat jadi melancong ke negeri kafir itu hukumnya menurut para ulama adalah dilarang karena bukan bukan termasuk keperluan cukup melancong di negeri-negeri Islam aja sudah banyak di Indonesia banyak tempat untuk berdharma wisata masih banyak tempat di Indonesia yang kita belum datang ke sana. Cari aja. Jadi kalau mau traveling di Indonesia aja cari tempat-tempat mana yang perlu dikunjungi daripada ke negeri kafir atau ke negeri Islam yang lainnya. Apalagi hanya kuliner ke negeri kafir. tidak berlebih-lebihan. Itu tentang safar ke negeri kafir. Sekarang iqamah tinggal di negeri kafir. Dan safar tadi kan sebentar ya. Setelah selesai keperluannya pulang lagi. Tinggal di negeri kafir oleh beliau dijelaskan harus ada dua syarat yang prinsip. syarat yang prinsip ya tinggal di sana. Berarti tinggal agak lama. Mungkin sebagai ya mungkin sekolah atau mungkin juga sebagai utusan negeri ya jadi duta besar dan yang lain-lainnya. Syarat yang pertama adalah aman agamanya. Nah, ini penting, aman agama hati-hati jangan terfitnah. Pulang dari sana malah muji-muji oh, orang kafir hebat, orang Islam kalah. Pokoknya orang kafir segala-galanya. Orang Islam gak ada apa-apanya. Padahal dia lupa ini adalah orang kafir. Ya. Kemudian ya aman agamanya. Dan beliau juga menjelaskan termasuk aman agama di sini kita harus tetap menyimpan di hati kita perasaan benci kepada orang kafir. Jadi jangan pernah ada cinta kepada orang kafir. Karena nggak boleh cinta kepada orang kafir benci. Surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Seterusnya sudah kita bahas yang lalu. Ya. Cinta kepada orang kafir nggak boleh. Jadi kita walaupun orang ini hebat seperti apapun, baik seperti apapun, ramah seperti apapun, ya. Ya kita katakan memang dia baik, dia ramah, dia bagus, tapi hati kita tetap benci. Kenapa? Karena ini adalah haddallaha wa rasulahu. Orang ini menentang Allah dan menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Apalagi juga kalau kita bisa mendakwai, wah hebat. Jadi itu yang pertama, aman agama kita aman, berarti kita harus punya ilmu, punya iman, dan ada di dalam hati kita ini benci kepada orang kafir, enggak boleh cinta kepada orang kafir. Karena seseorang itu akan dikumpulkan dengan kekasihnya, kumpul orang kafir, cinta orang kafir dikumpulkan orang kafir. Yang kedua, syaratnya adalah bisa menampakkan agama. Ya, sholat enggak dilarang. sholat jamaah enggak dilarang. Jumatan kalau ada juga enggak dilarang zakat tidak dilarang, puasa nggak dilarang, haji nggak dilarang. Itu dua syarat prinsip. Setelah itu nanti ada perincian-perincian yang agak panjang dari Syekh Utsaimin. Kalau saya baca nanti khawatir malah membingungkan karena perincian-perinciannya banyak. Ya, intinya adalah itu. Itu hukum safar dan iqamah tinggal di negeri kafir. Ya. Itu dulu aja materi kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab sampai pukul 9.30. Pertanyaannya melalui kertas Apakah Indonesia bisa dikatakan sebagai negeri Islam? Apakah penguasanya atau presiden Indonesia bisa disebut ulil amri? Ya. Ini nanti aja pembahasannya. Nanti aja pembahasannya ya. Ustadz saya mau tanya Saya pernah mendapatkan nasihat bahwasanya kita harus selalu berhijrah namun pengertian hijrah di sini adalah senantiasa memperbaiki diri dari masa lalu yang buruk menjadi baik. Yang kedua saya ingin bertanya tentang fitnah Sesungguhnya adakah fitnah yang hasanah Kata orang-orang yang menganggap demikian Hal ini diajarkan oleh Imam Syafi'i Dan bagaimana menasehati saudara-saudara saya masih Tenggelam dalam halal fitnah Kalau hijrah tadi sudah dijelaskan ya Ada hijrah dari tempat satu ke tempat lainnya Ada hijrah dari keadaan satu kepada keadaan yang lainnya. Jadi memang hijrah nggak harus pindah, hijrah bisa jadi nggak harus pindah tempatnya, bisa jadi pindah keadaannya dari syirik menuju tauhid, dari penyimpangan menuju sunnah, ya dari maksiat menuju taat, dari jahil menuju cahaya ilmu, dari kegelapan menuju terang benderang. Kemudian mengenai bid'ah hasanah, kalau kata Nabi tidak ada kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar. Demikian pula sahabat Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah sesat walaupun manusia menganggap itu adalah baik. Jika di Amerika syiar-syiar Islam tidak dilarang Apakah Amerika boleh disebut sebagai negeri Islam kalau pertanyaan jangan jika. Jika seandainya jika, jikalau itu disimpan aja. Ya. Kita nggak pakai jika, realita. Realitanya Amerika itu negeri kafir. Syiar Islam nggak tampak di sana. Paling-paling tampak di beberapa sudut saja. Tapi secara umum nggak tampak. Antum ke tempat satu, tempat sana, sana nggak ada. Salah jamaah nggak ada. Orang Islam juga cuman sedikit Bukan masalahnya dilarang atau nggak dilarang, masalahnya itu syiarnya ada atau nggak di sana nggak ada syiar. Paling ada di beberapa tempat saja terbatas. Yang dikatakan tadi syiar yang tampak di seluruh pelosok negeri. Syiar tampak ada ada ada sholat jamaah, ada jumatan, ada sholat id dan yang lain-lainnya. Amerika seperti itu. Tidak, beberapa tempat saja. Australia juga beberapa tempat. Jadi individual bukan secara menyeluruh. Apa hukumnya jadi TKW di Hong Kong, negeri kafir? Dan qadarullah di sana dapat hidayah dan bercadar. Apa hukumnya? Dapat hidayah di negeri kafir memang sering terjadi. Tapi itu bukan berarti lantas bisa merubah hukum tidak boleh menjadi boleh. Yang rusak juga banyak. Yang pulang jadi orang baik ada. Yang pulang jadi orang rusak banyak. Seperti itu realita ini. Bahkan pulang murtad banyak. Pulang murtad banyak di sana nggak boleh sholat, makan babi dan yang lain-lainnya. Pulang murtad. Apa Islam itu? Jadi TKW menurut para ulama kalau berangkat sendirian itu nggak boleh. Kalau berangkat dengan mahramnya nggak apa-apa. Tapi bukan ke negeri kafir. Kalau ke negeri kafir itu bahaya. Nanti sholat, ya mengamalkan Islam pakai jilbab, atau juga makannya repot. Jadi TKW perempuan kalau kerja di luar negeri itu boleh selama negerinya negeri Islam dan disertai dengan mahramnya. Ke Arab Saudi saja tanpa mahram nggak boleh, karena dia di rumahnya orang sendirian, nggak aman. Nah, kalau dengan mahramnya masih ada yang jaga dengan suaminya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan pamannya, dengan bapaknya, seperti itu. Kalau ke Hong Kong jangan, ke negeri kafir jangan. Walaupun dengan mahram. Ustadz mengenai hijrah saat ini kondisi keamanan di negara-negara Islam terutama di Timur Tengah tidak kondusif karena konflik berkepanjangan Sedangkan di beberapa negara kafir meskipun syiar dohir tidak bebas tapi keamanan cukup terjamin. Bagaimana kondisi seperti ini? Ustadz Syukron. Ya. Ya itulah musibah yang menimpa umat Islam. Negara Islam cenderung kacau. Negara kafir cenderung aman, terkendali. Demikian pula kira-kira apa sebabnya? Apa sebabnya kira-kira? Ada sebab yang prinsip. Kenapa orang Islam itu nggak bisa nggak bisa bersatu? Kenapa sulit bersatu? Kenapa selalu bertikai, ribut? Orang kafir kok sepertinya bagus, hukum berjalan tertib, ya, tertata rapi negerinya. Kenapa? Di antara rahasianya, ini sir ya, sir rahasianya. Rahasianya adalah karena orang kafir itu tidak digoda oleh setan. Iya. Orang kafir nggak digoda setan. Orang Islam digoda setan. Karena setan punya tahapan-tahapan untuk menyesatkan manusia tahapan setan untuk menyesatkan manusia, tahapan yang nomor satu, setan berusaha menjadikan manusia itu kafir. Kalau sudah dia kafir, maka setan nggak ngoda lagi, sudah istirahat sudah. Nggak digoda lagi oleh setan, karena sudah kafir. Buat apa digoda sudah kafir, sudah ahli neraka, temannya setan nanti. Jadi orang kafir nggak digoda oleh setan. Sehingga orang kafir berbuat baik itu gampang. Diatur gampang, tertib gampang. Dan yang lain-lainnya gampang karena apa? Enggak digoda setan. Nah, orang Islam karena dia beriman digoda setan terus. Sholat pun enggak khusyuk. Kenapa digoda setan? Orang kafir ketika meditasi khusyuk sekali. Di gereja khusyuk kenapa? Enggak digoda setan. Buat apa setan goda mereka? Mereka sudah kafir. Setan sudah istirahat sudah. Ini rahasianya. Rahasia paling besar itu. Jadi orang Islam selalu digoda setan terus. Jadi digodaannya setan ya. Nomor satu setan goda supaya manusia itu kafir. Kalau nggak berhasil, nah, diajak nimang dari sunnah. Nggak berhasil juga, yang ketiga diajak berbuat dosa besar. Nggak berhasil diajak berbuat dosa kecil. Nggak berhasil diajak ya melakukan perbuatan yang mubah boleh-boleh saja sehingga dia meninggalkan banyak kebaikan nggak berhasil nah, digoda lagi mengerjakan perbuatan yang kurang afdol sehingga dia meninggalkan yang lebih afdol yang terakhir yang ketujuh ini yang terakhir ini tingkatannya nabi yang terakhir ini digoda semuanya gak bisa maka diganggu Setan mengerahkan bala tentaranya manusia dan jin ganggu dia. Difitnah, dicaci maki, diintimidasi, dibunuh, dipenjara dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya dia supaya dia itu jerah. Supaya dia mandek, supaya dia kapok, supaya dia tidak lagi tidak lagi mengamalkan agama, tidak berdakwah. Jadi tingkatan ini yang terakhir tingkatannya para nabi. Namanya ubudiyatul murahomah kita beribadah kepada Allah dengan cara mengecewakan para setan. Ayo kuat-kuatan. Istilahnya itu gitu, kuat-kuatan ayo. Kau fitnah, kau ini, kau itu, eh, silakan kita jalan terus saja. Ini sudah tingkatannya Nabi ini, tingkatannya Nabi. Digoda macam-macam, diganggu sampai dia jerah sudah. Nah, kita jangan mau kalah dengan setan. Terus sampai kita mati. Ini sudah tingkatan paling tinggi. Obudiyatul muraqamah. Jadi itu rahasianya kenapa negeri kafir itu kok tertib, negeri Islam kok nggak tertib. Sholat bagi orang safar dua rakaat kosor Bagaimana kita datang pada suatu majelis Yang melaksanakan sholat berjamaah Sebagai orang mukim yang genap rakaatnya Apakah kita bergabung dengan mereka Atau sholat sendiri Kalau kita di masjid jamaah gabung Ya sholatnya berarti genap itmam Jangan sholat sendiri Kalau di masjid sholatnya gabung saja Apakah tinggal di daerah yang mayoritas non-muslim Namun di daerah tersebut tidak ada larangan menampakkan syiar Islam Tetap diperintahkan untuk hijrah Misalnya tinggal di Papua atau Flores. Nah, kalau itu kan masuk bagian daripada negara Indonesia itu. Itu masuk dari bagian negara Indonesia. Ya. Masa di sana itu adzan nggak boleh? Masa nggak boleh di sana itu? Papua dan Flores masa nggak boleh adzan. Boleh insya Allah kan? Mungkin kalau gang terlalu besar speakernya yang ganggu barangkali dilarang. Karena sebenarnya adzan dalam Islam itu cukup dengan suara aslinya. Ya, misalnya naik ke apa namanya? ke menara, adzan dengan suara asli teriak-teriak zaman Nabi dulu. Itu boleh sudah, namanya boleh. Gak harus dengan pengeras suara yang memang suaranya sangat keras sampai kadang ganggu orang. Apalagi dengan embel-embel yang lainnya. Sebelum adzan pakai ini itu, kemudian pakai ganggu orang nanti. Bagaimana dengan pulau Bali yang ada di dalam negeri kita? Bali itu bebas mengamalkan Islam. Kalau Bali bebas saya tahu sendiri kalau Bali. Kalau Papua dan Flores saya belum pernah ke sana ya. Kalau Bali saya berapa kali ke sana. Boleh di sana mengamalkan agama. Adzan di mana-mana, pengajian di mana-mana, sholat lima waktu di mana-mana. Walaupun memang di sana juga berhala di mana-mana. Ustaz, solusi untuk negara-negara Islam yang sedang terjajah itu sebaiknya hijrah atau tidak mengingat jejak-jejak para nabi dan rasul juga hijrah. Nah, ini perlu diperinci dulu ya, negerinya seperti apa dulu. Kita nggak bisa bicara nanti salah disalahpahami. Konkret saja negeri mana misalnya. Rasulullah SAW ketika menjelang wafat yang diucapkan ummati ummati berarti tidak bersyahadat. Bagaimana jika ada pertanyaan seperti ini dari orang-orang yang semua didetailkan seperti ini? Tidak, Nabi sebelum wafat la ilaha illallah. Memang menyebut tentang salat, salat, salat, asala asala as-salah, memamarakat Kemudian juga melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah dan yang lain-lainnya tapi menjelang wafatnya adalah La ilaha illallah pertanyaan mirip tadi cuma ada tambahan. Kita tahu negara Indonesia adalah negara Islam, bagaimana kalau kita pergi ke daerah-daerah yang tidak Islami, misal Bali, apakah syarat tiga tadi tetap berlaku? Memang di Bali itu banyak fitnah ya, terutama di mana? Di tempat-tempat eh, pantai-pantainya. Memang banyak fitnah. Sehingga kita juga harus mempunyai ilmu untuk membantah syubhat dan punya agama kuat untuk membantah membantah syahwat. Karena memang di sana fitnah luar biasa. Fitnah. Ya. Kalau nggak kuat orang bisa terjerumus Dalam Isra Mi'raj diperintahkan sholat lima waktu Bagaimana sholat Jumat yang menjadi pengganti sholat zuhur Mohon penjelasannya Ustaz Iya Sholat Jumat ada memang Bahkan termasuk hari raya umat Islam Sepekan sekali Tiap hari Jumat Dan hari Jumat itu banyak hadisnya Banyak hadis tentang hari Jumat Dan juga praktek Nabi Muhammad SAW tentang sholat Jumat Afwan Ustaz, bagaimanakah cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai sunnah? Ya, insyaallah nanti kita bahas ini. Dengan kemudahan dan kenyamanan perjalanan zaman sekarang ini, apakah jika tidak melaksanakan rusuh atau keringanan dalam beribadah, sholat atau puasa kita berdosa? Rusuh keringanan, musafir mengkosor sholat. Ya, itu adalah rukhsah ini adalah merupakan pemberian dari Allah. Dan Allah suka kalau pemberiannya itu diterima. Karena itu kalau kita musafir dan kita tidak sedang sholat berjamaah dengan orang mukim dan kita berada bersama-sama orang musafir semuanya, maka yang afdal adalah sholatnya itu kosor, tapi tanpa jamaah jamaah itu kalau perlu saja jadi kalau perlu jamak kosor. Kalau nggak ada perlu nyantai aja. Nah cuman kosor tanpa jamak. Seperti ketika jamaah haji berada di Mina. Di Mina itu kosor tanpa jamak. Duhur pada waktunya dua. Nanti asar pada waktunya dua. Isya pada waktunya dua. Itu rukhsah keringanan dari Allah. Keringanan dari Allah. Walaupun sekarang safar ini mudah, nggak masalah. Gak masalah. Keringanan dari Allah Allah suka kalau keringanannya diterima Jika solusi di negeri kafir adalah hijrah Maka dakwah di negeri kafir tersebut bagaimana Ustaz? Nah, kalau dakwah nggak apa-apa Tadi kan diterangkan kan Tinggal di negeri kafir boleh dengan syarat Dengan syarat tadi itu Termasuk dakwah di sana Boleh Masya Allah mereka membutuhkan dakwah Nah, catatan kita juga mampu untuk tidak terpengaruh mereka. Ya. Itu dulu aja. Insyaallah nanti kita lanjutkan uh, pada pukul 9.45. Jadi sekarang kita istirahat. 15 menit barangkali ada yang ke belakang. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin demikian tadi peserta hadirin daurah peserta daurah uh, syarah Tafil usul telah kita selesaikan materi daurah untuk sesi yang pertama peserta tanya jawab dan bagi pertanyaan yang mungkin belum terjawab insya Allah akan disampaikan nanti pada sesi kedua insya Allah. Dan untuk saat ini kita rehat selama 15 menit dan himbauan dari panitia silahkan bagi saudara-saudara sekalian untuk lebih merapat tentunya tanpa berdesak-desakan dikarenakan teman-teman saudara-saudara kita terus berdatangan untuk bisa mengikuti daurah ini demikian terima kasih atas perhatiannya jazakumullah khairan katsiran Fatawa Mukhtarah Pertanyaan Apakah benar bahwa ilmu itu harus diambil langsung dari para ulama? Ataukah boleh mengambil ilmu dari tempat lain seperti buku-buku dan kaset-kaset tanpa talaki secara langsung dari para ulama? Wajib mengambil ilmu langsung dari para ulama tidak sebatas membaca buku atau mendengarkan kaset saja karena para ulama menjelaskan sesuatu yang samar dan membimbing kepada pemahaman yang benar, sedangkan buku dan kaset hanyalah wasilah semata apabila kaset dan buku tersebut dapat dipercayai berasal dari para ulama, akan tetapi tidak boleh mencukupkan diri dengannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. فتاوى مختارة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Assalamualaikum warwab. Aduh warwab lagi. Udah dibilang salam jangan dikosor. Salat boleh dikosor. Salam jangan dikosor. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم Dan Tuhanmu berkata, Berdoalah kepadaku, pasti aku mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada beribadah kepadaku, pasti mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allah suka mendengarkan rintihan orang-orang yang berdoa. Allah suka melihat hamba-hambanya yang beribadah dengan ketaatan. Allah suka dengan hamba-hambanya yang banyak dosanya, yang taubat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikannya sangat sempurna. Allah sangat cinta kepada kita. Allah ingin memberikan semua manfaat kepada kita dan Allah ingin menolak semua keburukan dari kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha malu. Allah itu maha malu, maha pemurah. Allah malu kepada hambanya ketika hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya berdoa Lalu kedua tangan itu kembali dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa. Allah malu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Yakinlah doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama doa-doa pada akhir malam, doa-doa ketika kita sholat tahajud ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir Allah langsung menawarkan kepada hamba-hambanya man yad'uni fa man yas'aluni fa man yastaghfiruni fa siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan doanya siapa yang meminta kepadaku aku berikan permintaannya Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berbahagialah Anda mempunyai Allah yang mengabulkan doa-doa, yang mengampuni dosa-dosa, yang memberikan semua permintaan. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, "Qala qala Rasulullah SAW, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak wa illam taf'al mala'tu yadayka Shugla, wa lam asudda faqrak." Nabi bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda fakrak. Dan aku tidak akan tutupi kepakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi akhwan fiddin, azakumullah. Jadi Allah menyeru kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. sampai 10.45. Setelah itu 10.45 sampai 11 tanya jawab. Jam 11 kita berhenti persiapan sholat, istirahat, makan siang. Dan tadi kita berhenti sampai di halaman 229 matannya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala Madinati amara bi أمر Syara'i'il Islam Islam. مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام atau وغير ذلك Setelah menetap di Madinah Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan dengan syarat-syarat Islam yang lain Seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi mungkar dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Jadi maksudnya di sini bahwasanya ketika di Mekah tidak ada ibadah selain sholat yang ada ketika di Mekah 13 tahun itu adalah Tauhid, Tauhid, Tauhid, Akidah, Akidah, Akidah Prioritasnya adalah Tauhid dan Akidah Sehingga surat-surat yang turun di Mekah Yang turun pada periode Mekah Namanya surat Makkiyah Yang turun periode Mekah sebelum hijrah ke Madinah Kalau surat Madaniyah periode Madinah setelah hijrah. Surat-surat makiyah itu kalau anda melihat fokus pembicaraannya adalah akidah tauhid, akidah tauhid, akidah tauhid. Karena perlu ditanamkan. Kalau sudah akidah tauhid ini tertanam, maka ibadah itu mudah. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa ayat yang turun itu adalah tentang akidah faida nukiro, binakur ya tentang kiamat nanti seperti apa karena kalau ayat yang turun langsung menyangkut ibadah syariat halal haram maka orang akan nolak karena akidahnya masih belum belum mantap belum tertanamkan kata ibunda Aisyah seandainya ayat yang turun pertama-tama langsung berbunyi La tashrabul khomro Jangan minum khomer Khomer haram Maka mereka akan menjawab Wallahi la nada'ul khomro abadan Demi Allah Kami tidak akan meninggalkan khomer selama-lamanya Kami mabuk terus Kalau langsung turunnya gitu Mereka menolak Kalau ayat yang pertama turun berbunyi La tasnu jangan zina Maka mereka akan menjawab, "Wallahi la nad'u zina abadan." Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Kami akan zina terus. Karena itu ayat yang turun pertama apa? Akidah dulu, tauhid dulu sudah tertanamkan, nah, diterangkan ini halal, ini haram langsung sami'na wa Itu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di Madinah baru ada syariat-syariat karena mereka sudah iman, sudah akidahnya sudah mantap, baru ada zakat, ada perincian-perinciannya, ada puasa Ramadan, ada haji, ada jihad, ada adzan, amar ma'ruf nahi mungkar dan syariat yang lainnya. Akhadha ala hada ashra sinin wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani semua itu selama 10 tahun setelah itu beliau wafat Semoga solawat Allah dan salamnya Tetap terlimpahkan atas beliau Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Kemudian setelah itu Halaman yang nomor 246 Wadinuhu baqin wahada dinuh Agama beliau Agamanya Rasulullah sallallahu alaihi SAW itu Kekal dan inilah agama beliau itu Jadi agama Islam ini kekal Ada terus Tidak bisa musnah Orang yang berusaha melawan Islam Dari luar Pasti kalah Yakinlah seyakin-yakinnya Siapapun yang berusaha Melawan Islam dari luar Pasti kalah Pasti Sejarah telah membuktikan kalahnya Islam itu cuma satu. Kapan kalahnya Islam? Kalau dihancurkan dari dalam, diadu domba sesama orang Islam. Sama-sama Islam, sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Perang sendiri, ya sudah, kalah. Karena itu orang-orang kafir itu paham. Orang-orang kafir kalau ngelawan Islam dari luar, ya kalah mereka. Nah, cara yang mereka pakai adalah umat Islam dijadikan bertikai sendiri. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Bertikai lemah, enggak punya kekuatan. Ini agamanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa haddaraha minhu yang tidak ada satu kebaikan pun melainkan telah ditunjukkan oleh beliau kepada umatnya dan tidak pula keburukan melainkan mereka telah diperingatkan tentang bahayanya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sudah menjelaskan semuanya, semua kebaikan telah beliau sampaikan supaya kita mengerjakannya, semua keburukan sudah beliau sampaikan supaya kita waspada hati-hati. Kemudian wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda syarrul ladzi haddara minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa yaba Adapun kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid serta segala yang dicintai dan diridhoi Allah. Sedangkan keburukan yang diperingatkan bahayanya adalah syirik serta segala yang dibenci dan dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sudah diterangkan semuanya Yang nomor satu Yang paling ditekankan oleh beliau adalah Tauhid, Tauhid, Tauhid Mengisahkan Allah, mengisahkan Allah, mengisahkan Allah Diterangkan oleh beliau semua perkara yang menjadikan Allah ridho Yang menjadikan Allah cinta Mari dikerjakan Kemudian yang paling beliau supaya beliau apa namanya wanti-wanti supaya kita waspada hati-hati yang paling buruk adalah syirik syirik dan syirik menyekutukan Allah dan semua perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah dari kemarin sering diulang-ulang ya tauhid tauhid tauhid syirik syirik syirik berarti kita harus belajar lagi ini Berarti kita harus belajar lagi tauhid itu apa, syirik itu apa. Jangan sampai orang Islam tidak ngerti tauhid, tidak tahu syirik sehingga terjerumus di dalamnya. Dan alangkah banyaknya orang Islam yang seperti itu. Ya. Termasuk yang paling banyak sekarang adalah percaya kepada jimat, percaya kepada dukun dan semisalnya, tukang ramal, apalagi tahun baru ini sekarang ya diramal Bagaimana nasibmu tahun ini 2014? Ya. Tahunnya tahun apa? Tahun kuda apa tahun naga sekarang ini? Tahun macam-macam. Tahun ini, tahun itu macam-macam. Diramal nasibnya. Sepertinya nasibnya 2014 ini adalah ya, karirnya bakal merosot, rumah tangganya bakal berantakan, dagangannya hancur semuanya. Kalau diramal gitu bagaimana? Kan sekarang banyak ramalan seperti itu kan? Yang mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, kita datang tukang ramal, tanya saja, tanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. Man ataka hinan au arrafan, fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Kalau percaya, maka kufur kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ataka hinan au arrafan, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kufur kalau percaya. Nah, ini perlu sehingga saya pernah melihat satu majalah. Majalah ya. Yang mana majalah itu dari awal sampai akhir isinya adalah iklannya dukun dan tukang ramal dukun, tukang ramal, jimat dan semisalnya. Itu laris majalah seperti itu. Yang mengkonsumsi siapa? Orang Islam. Lah Islam model mana Islamnya? Islam model apa? Kalau Islam nggak boleh seperti itu, itu bukan Islam. Islam datang memberantas seperti itu. Islam itu mengajak kita kepada Allah, Allah, Allah, Allah. Hati kita benar-benar utuh, tidak pecah-pecah hatinya. Ya. Kalau syirik itu hatinya pecah-pecah hancur ke fulan fulan fulan fulan pecah hatinya tauhid hatinya utuh maju terus pantang mundur dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting pengajian masalah ini tauhid syirik. Nah, ini kan pengajian secara global saja, penjelasan secara garis besar. Berarti masih perlu ada ngaji lagi nanti berikutnya. Terutama masalah tauhid dan syirik. Kemudian selanjutnya ba'athahu Allahu ila nasi kaffatan وافترض الله طاعته على جميع al الإنس والجن. yaitu beliau Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia Allah juga mewajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk mentaati Rasulullah Muhammad SAW di Rasulullah untuk manusia semuanya. Nabi-nabi yang lain itu semua nabi diutus oleh Allah kepada umatnya saja. Antum kalau lihat Nabi Musa dan Nabi Isa, kalau manggil umatnya siapa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ya ayuhan nas, hai manusia, untuk semua manusia agama Islam ini. Bukan hanya semua manusia, manusia dan jin juga wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Al-A'raf 158. Wa akmalallahu bihi ad-dina. Allah telah menyempurnakan Islam dengan itu, yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ini sudah sempurna. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah ku sempurnakan untukmu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah ku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu Al-Maidah ayat 3. Ayat ini kapan turunnya? Al-Maidah ayat ayat 3. Kapan turunnya? Ini pada waktu Hajjatul Wada, haji perpisahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kurang lebih setelah itu 80 hari beliau wafat. Ayat ini menjelaskan Islam sudah sempurna. Semua masalah sudah diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mulai masalah yang paling besar tauhid akidah sampai masalah yang yang apa yang yang tetek bengek sudah disampaikan. Sampai ketika orang mau masuk kamar mandi mau masuk toilet tadi jelaskan kakinya yang mana dulu bacanya apa sampai masalah perempuan head bagaimana cara mengatasinya sudah diselesaikan Islam sudah sempurna tidak usah ditambahin lagi jadi tidak usah ditambah sempurna Islam Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada kita untuk apa untuk diikuti supaya kita beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kalau kita mau amalkan ajarannya Nabi yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih, kita nggak punya waktu untuk yang lainnya. Nggak punya waktu kita. Waktu kita habis hanya untuk mengamalkan ajarannya Nabi yang ada di dalam hadis yang sahih. Lengkap Islam itu. Karena itu Al Imam Malik rahimahullah taala ya menjelaskan tentang surat Al-Maidah ini ayat 3. Mani ibtada'a fil islami bid'atan يرى أنها حسنة فقد اتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Ini kata Imam Malik Imam Malik adalah gurunya Imam Asyafi'i Rahmatullahi ma. Barang siapa yang membuat suatu bid'ah dalam Islam Ajaran baru Ibadah-ibadah yang baru Yang dia menganggap itu adalah baik Nah ini baik Berarti dia menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah Berarti Nabi Muhammad menyembunyikan Ada yang belum disampaikan Kenapa? Karena Allah berfirman Hari ini Aku sudah sempurnakan untukmu Agama sudah sempurna Kalau kita membuat yang baru Kita katakan ini baik Berarti kan masih seakan-akan Rasulullah masih ada yang belum disampaikan Padahal beliau sudah menyampaikan semuanya Jadi paling enak adalah mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Sudah lengkap semuanya Tinggal kita mau belajar atau tidak ngaji, belajar, amalkan, ikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selamat. Sunnah itu mudah, praktis, enak, nikmat, ekonomis, masuk surga. Kalau menyimpang dari sunnah itu ribet, repot, ruwet, butuh biaya banyak, ya, nah, belum tentu masuk ke dalam surga. Ya, sunnah itu enak, nikmat sunnah itu. Islam ini mudah, gampang, nikmat. Yang membuat rumit, repot adalah kadang kita mengikuti qala fulan, qala fulan, repot akhirnya. Tapi kalau qala Allah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan para ulama tentang Al-Qur'an was sunnah enak, mudah, gampang, praktis dan juga ekonomis. Selanjutnya Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun dan dalil atas kematian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu surat az-zumar 30 31 jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Sehingga para sahabat ketika mendengar wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat kaget, seakan-akan nggak percaya. Sampai-sampai sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taalaanhu marah yang mengatakan Nabi Muhammad mati saya penggal lehernya. Wah, marah beliau nggak percaya kalau Nabi itu mati. Artinya belum bisa nerima orang yang paling dicintai kekasihnya Lalu datang sahabat Abu Bakar, ya setelah mencium Nabi, kemudian ceramah sahabat Abu Bakar, maka na ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan fatma. Wa man kana ya'budu Allah fa Allah hayyun la yamu. Lalu beliau bawakan ayat-ayat. Lalu sahabat Umar seakan-akan baru mendengarnya. Beliau tersadar bahwa Rasulullah benar-benar sudah meninggal dunia, lalu beliau terjatuh. Jadi artinya kita semua bakal mati Rasulullah SAW juga meninggal dunia. Yang jadi masalah itu bukan matinya. Yang jadi masalah itu adalah ada apa setelah mati. <clears throat> Karena kehidupan itu yang sebenarnya bukan sekarang. Kehidupan yang sebenarnya adalah nanti. Kalau untuk baca di surat Al-Fajr ya. ya Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai. Ya, alangkah senangnya kalau aku dulu sudah melakukan amal soleh untuk kehidupanku yang sekarang ini, untuk kehidupanku ini, berarti hidup itu adalah nanti. Sekarang ini adalah kehidupan yang sebentar, sementara saja. Setelah mati itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kehidupan yang sebenarnya dimulai setelah kematian. Sehingga ada ungkapan yang sangat masyhur dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan annasu niyam fa idamatu intabahu. Manusia tidur semuanya. Kalau sudah mati baru bangun. Aneh kan? Kita hidup dibilang tidur. Kita mati malah dibilang bangun. Ya, itulah kehidupan yang sebenarnya. Karena itu dikatakan di situ, "Wan-nasu idamatu yub'atun." Setiap orang yang meninggal akan dibangkitkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi <clears throat> yaitu dari tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada hari yang lain. Jadi kita dari tanah kembali ke tanah nanti akan dikeluarkan lagi dari tanah. Surat Toha ayat 55. <clears throat> Wa dan termasuk dalilnya pula adalah firman Allah Subhanahu wa taala Wallahu ambatakum minal ardi nabata Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah Dengan sebaik-baiknya Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Surat Nuh ayat 17 dan 18. Jadi kita bakal dibangkitkan nanti. <clears throat> Eh, wa ba'dal ba'thi muhasabun wa majziyun amalihim. Setelah dibangkitkan mereka menjalani hisab dan dibalas sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala liyajziyal asa'u bima 'amilu wa yajziyal ahsanu bil husna supaya dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik yaitu syurga surat An-Najm ayat nomor 31 <clears throat> ini sudah kita bahas kemarin panjang lebar Bagaimana proses mulai dari sakaratul maut, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur dan juga bagaimana proses hari kiamat nanti sampai surga dan neraka. Kita sudah bahas kemarin panjang lebar. Kemudian selanjutnya, waman kazzaba bil ba'ti kafar. Barang siapa mendestakan hari kebangkitan, maka ia telah kafir. Yang tidak percaya, yang tidak percaya ada kebangkitan nanti, sudah mati selesai. Ah, kafir Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu." Qul bala wa rabbi la tub'atunna, thumma tunabba'unna bima 'amiltum, wa dzalika 'ala Allah yasir. Yang artinya, orang-orang kafir mengklaim, mengatakan mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Tuhanku, Benar-benar kamu akan dibangkitkan Kemudian akan diberitakan kepadamu Apa yang telah kamu kerjakan Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Surat At-Taghabun Ayat nomor 7 <clears throat> ya. Jadi nanti ada Pertanggung jawaban Kemudian bukti-bukti mengenai hari kebangkitan Yang lalu sudah diterangkan panjang lebar termasuk di dalam surat di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada lima contoh bahwa Allah bisa menghidupkan orang setelah mati. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita akan sekarang lagi berbicara tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pembahasan kita ini uh, tinggal sedikit sekali tinggal sedikit Tinggal setelah itu pembahasan tentang Allah mengutus para rasul ya. Kemudian setelah itu pembahasan tentang Tauhud Bagaimana Tauhud dan siapa itu Tauhud ya. Insya Allah itu kita bahas pada sesi yang ketiga nanti Setelah duhur Dan sesi yang keempat setelah asar Nah sekarang pembahasan kita adalah memperluas sedikit tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam <clears throat> Di dalam Al-Quran ada ayat Yaitu di surat At-Taubah Ayat nomor 128 Insya Allah kita hafal ayatnya Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum Azizun alaihi anittum Harisun alaikum Bil mu'minina Ra'ufur rahim <clears throat> Sungguh Telah datang kepadamu seorang Rasul Dari dirimu sendiri Artinya dari kaummu Kamu kenal dia Dia bukan orang asing Dia bukan orang yang misterius Yang terasa berat atasnya penderitaanmu kalau kita menderita, Rasulullah Muhammad SAW merasakan berat. Beliau tidak ingin melihat kita menderita. Harisun alaikum. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Rasulullah ingin kita iman supaya kita selamat. Fil mu'minina raufur rahim, sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. <clears throat> Mari kita lihat contoh nyata langsung dari hadit-hadit yang sahih tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempraktekkan ayat ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di Al-Mu'jamul Kabir melalui jalan sahabat Abu Dar radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan <clears throat> Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dan tiadalah burung yang terbang di udara mengepakkan sayapnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menceritakan kepada kami tentang ilmunya. Maksudnya Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan sudah menjelaskan semuanya sudah dijelaskan. Sampai-sampai tentang burung yang terbang pun mengepakkan sayap sudah dijelaskan. Artinya gambaran sudah dijelaskan semuanya lengkap. <clears throat> Beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa waqad bayyantu lakum." tiada sesuatu yang bisa mendekatkan ke syurga dan menjauhkan dari neraka melainkan aku telah menjelaskan untuk kalian semuanya telah diterangkan Nabi ini jalan mendekatkan ke syurga kerjakan ini jalan menjauhkan kamu dari neraka ya diterangkan semuanya supaya kita masuk ke dalam syurga dan supaya kita selamat dari neraka di dalam riwayat Imam Ahmad di musnadnya melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah lam yuharrim hurmatan illa waqad alima annahu sayattali'uha minkum muttala'. Ala wa inni akhidun bihujazikum antaha fatu finnar kataha katahafutil furash awid duba <clears throat> Sesungguhnya tiadalah Allah mengharamkan sesuatu melainkan Allah tahu bahwa di antara kamu ada yang melanggarnya. Ketahuilah, sesungguhnya aku memegang memegang ikat pinggangmu supaya kamu tidak terjun masuk ke dalam api. Seperti terjunnya anai-anai atau lalat yang masuk ke dalam api. Ini gambaran ya, permisalan. Jadi kalau ada api unggun, ada orang bakar api unggun, seperti biasanya kan ada semacam aneh-aneh ya. Kupu-kupu kecil itu kan suka masuk ke api situ kan. Atau lalat suka masuk ke dalam api. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu suka masuk ke neraka seperti itu mirip. Jadi baratnya manusia itu suka terjun ke neraka mirip gitu. Mirip persis. Tapi Rasulullah memegang ikat pinggangnya, dipegang oleh Nabi. Jangan masuk neraka. Jangan masuk neraka. Jangan masuk neraka. Ditarik ikat pinggangnya jangan sampai masuk neraka. Jadi kecenderungan manusia masuk ke neraka. Tapi oleh Nabi dipegang ikat pinggang berarti ikatan yang paling kuat, tengah-tengahnya dipegang. Jangan kau masuk neraka, jangan kau masuk neraka. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu ingin menyelamatkan kita. Jangan terjun ke neraka, jangan terjun ke neraka. Karena kebanyakan manusia maunya terjun ke neraka. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu bersedih kalau ada orang diajak iman nggak mau. Diajak iman nggak mau. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Boleh jadi wahai Rasulullah Muhammad SAW engkau akan membinasakan dirimu, akan membunuh dirimu karena kau kecewa mereka kau ajak iman tidak mau diajak iman diajak selamat diajak bahagia dunia akhirat nggak mau Rasulullah kecewa sampai-sampai dikatakan di sini Rasulullah hampir bunuh diri ya saking kecewanya tapi kemudian Allah, Allah dijelaskan memang itulah para nabi semuanya juga didustakan yang didustakan bukan kamu saja yang didustakan juga semua nabi didustakan. Jadi nggak usah terlalu terlalu larut dalam kesedihan. Yang penting tugasnya adalah menyampaikan, menyampaikan dan menyampaikan. Yang mau berarti dia untung. Yang nggak mau yang memang berarti nggak mau masuk ke dalam syurga. Karena ma'asyarul muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kebanyakan manusia itu hanya melihat dohir tanpa melihat dalamnya, hikmahnya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ibaratnya kalau ada sekarang ya, misalnya ini. Ini adalah makanan yang lezat. Ya. Ini adalah makanan yang lezat. Apa yang lezat makanannya? Pokoknya makanan yang lezat ya makanan lezat tampak di luarnya ini bagus menarik sudah lezat menarik sekali makanan ini antum kira-kira tertarik nggak melihatnya apalagi lapar tertarik nggak semua tertarik tapi ternyata di dalam makanan ini ada racunnya di dalamnya ada racunnya lalu saya katakan kepada antum Jangan makan ini. Ini ada racunnya. Percaya nggak tuh? Percaya apa enggak? Percaya apa tidak? Kebanyakan nggak percaya. Mungkin ada yang percaya satu dua. Kebanyakan nggak percaya. Kebanyakan hanya melihat luarnya saja. Oh luarnya zen gitu loh, ajib, enak, lezat. Nggak percaya. Yang percaya paling cuma satu atau dua saja. Yang lainnya nggak percaya, makan. Ya. Bahkan nodoh nanti nak saya ditodoh. Oh jangan dia kali kamu kata di pek dewi. Mau oh, diambil sendiri, di pek dewi. Ditodoh macam-macam, bohong, pendusta, majnun, kadzab dan yang lain-lainnya. Ya. Akhirnya mereka makan. Hasilnya apa? Mati keracunan. Begitulah para nabi dan para rasul menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan dituduh macam-macam. Sahirun kadang ya ini adalah tukang sihir pendusta majnun orang gila dan yang lain-lainnya dituduh macam-macam karena mereka hanya lihat luarnya saja nggak mau lihat hakikatnya sementara sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ya imannya sangat tinggi sehingga beliau dapat gelar As-Siddiq yang imannya di atas rata-rata termasuk ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang Rasulullah diperjalankan oleh Allah dengan jasadnya dan ruhnya semalam ya, berangkat malam itu ke Palestina ke langit pulang lagi subuh sudah ada di Mekah keesokan harinya ketika beliau cerita banyak orang yang nggak percaya tapi sahabat Abu Bakar ya Rasulullah anda cerita lebih dari ini pun saya percaya yang cerita anda saya percaya karena anda saya kenal orang jujur anda nggak pernah bohong iman, as yang imannya di atas rata-rata. Tapi kebanyakan manusia walakinna aktaron nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu, tidak ngerti dan tidak mau tahu, tidak mau tahu. <clears throat> Karena itu di antara doa Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. <clears throat> Sekarang contohnya <clears throat> contohnya disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima pada waktu <clears throat> hari kiamat nanti <clears throat> manusia datang kepada Nabi Adam minta syafaat, nggak sanggup. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa nggak sanggup semuanya. Nabi Muhammad SAW sanggup beliau sujud di hadapan Allah, memuji-muji Allah, mohon supaya kita segera eh, di, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi doanya adalah Allahumma salim, salim ya Allah, selamatkan hamba, selamatkan hamba. Sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya adalah ya Rabb ummati, ummati ya Allah, umatku, umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Subhanallah. Jadi yang dipikir oleh Nabi Muhammad adalah umatnya. Beliau selalu mikir umatnya, mikir umatnya, mikir um, bagaimana umatku ini selamat, bagaimana umatku ini selamat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim rahmatullah alaihi Beliau pernah salat pada malam hari membaca ayat di antaranya surat Al-Maidah ayat 118. Surat ini berkisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Tapi Rasulullah Muhammad SAW ketika baca surat ini, beliau ingat umatnya. Nabi Isa berdoa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, jika engkau azab mereka, mereka adalah hambamu sendiri. Tapi jika engkau ampuni mereka ya Allah, Sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana Rasulullah ketika baca ini ingat umatnya Apa yang beliau lakukan Farafa'a yadaihi wa qala Allahumma ummati ummati wabaka Beliau angkat tangannya ya Sambil nangis Mengucapkan ya Allah umatku umatku umatku Sambil nangis Rasulullah Muhammad SAW Kemudian Allah memanggil malaikat Jibril Allah mengatakan ya Jibril idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubki wahai Jibril pergilah kau menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya Allah lebih tahu tapi memang ceritanya dibuat seperti ini supaya ada ceritanya tanyakan kepada Muhammad kenapa dia nangis malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kenapa kau nangis Lalu Kata Nabi Muhammad SAW Ya diceritakan ya, Saya nangis karena ingat umatku Kemudian Malaikat Jibril datang ke Allah lagi Memberitahu Allah Sebenarnya Allah maha tahu ya, Allah maha tahu Cuman dibuat seperti supaya ada ceritanya Karena kalau nggak gini kan nggak ada ceritanya nanti kan Jadi supaya ada cerita Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad fakul inna sanurdhika fi ummatik wala nasu'uk." Hai Jibril, kau datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, kami akan membuatmu ridho tentang umatmu dan kami tidak akan menyakitimu tentang umatmu. Subhanallah. Jadi artinya keinginan Nabi supaya umatnya selamat, supaya umatnya tidak diazab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kembali kepada kita Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad atau tidak Karena beliau bersabda di dalam hadis yang sahih ya, Kullu ummati yadkuluna Aljannata illa man aba Umatku semuanya masuk syurga Kecuali orang yang enggan Kila waman ya'ba ya Rasulullah Wahai Rasulullah siapa yang enggan Yang enggak mau itu siapa Qala man ata'ani al jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku masuk syurga. Yang derhaka berarti enggan, tidak mau masuk ke dalam syurga. Nah, kita tinggal pilih, pilih yang mana. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih pula Rasulullah Muhammad SAW ini riwayatnya Imam Al-Bukhari rahmatullah Ali Ada seorang anak Yahudi. Anak ini biasanya menjadi pembantu Nabi. Pada suatu hari anak Yahudi ini sakit. Perhatikan ya, anak. Artinya anak kecil. Agamanya Yahudi lagi sakit. Rasulullah Muhammad SAW menjenguknya. Menjenguk betapa tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Anak Yahudi sakit dijenguk. Sambil beliau mengatakan aslim, masuklah kau ke dalam Islam. Rasulullah berada di samping kepalanya, duduk di situ sambil mengatakan, "Masuklah kau ke dalam Islam." Lalu anak ini melihat ke ayahnya, ya minta izin, boleh enggak? Kata ayahnya, "Ati Abul Qasim." Ya, kau taat saja kepada Abul Qasim. Enggak apa-apa. Lalu anak itu mengucapkan dua kalimat syahadah, masuk Islam. Rasulullah Muhammad SAW keluar dari situ dalam keadaan senang berbinar-binar sambil beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Rasulullah senang anak ini selamat dari api neraka. Mati dalam keadaan Islam. Demikian pula kisahnya Rasulullah Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Al Bukhari, rahmatullah alaih ketika hijrah ke Taif. dan beliau di Mekah ya. Sampai wafat ayah pamannya, sampai wafat istrinya, pamannya Abu Talib yang bela mati dalam keadaan nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Istrinya Khadijah yang dicintai wafat juga. Setelah itu diganggu luar biasa di Mekah. Sampai akhirnya beliau memutuskan hijrah ke Taif dengan pembantunya Zaid bin Harithah. Dengan harapan kalau Mekah nggak mau, mudah-mudahan Taif mau. Jalan kaki dari Mekah ke Taif kurang lebih sekitar 80 kilo. Jalan kaki. Apa sambutannya? Pembesar-pembesar Taif mengarah, mengerahkan masa, ya. Laki, perempuan, anak-anak jalanan, budak-budak dikeluarkan untuk apa? Untuk berteriak-teriak menghina Nabi, melecehkan Nabi, ya sambil melempari beliau dengan batu sampai bercucuran darah mulia dari tubuh mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari batu ya sampai singkat cerita terpaksa beliau balik lagi ke balik ke Mekah lagi bayangkan sudah meninggalkan Mekah sekarang balik ke Mekah lagi di tengah perjalanan malaikat Jibril datang wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk mengikuti keinginanmu. Lalu malaikat penjaga gunung datang wahai Rasulullah, apakah perlu ya diledakkan gunung ini supaya menimpa mereka? Dua gunung ini. Diledakkan aja supaya mereka mati semuanya. Kalau kita bagaimana? Ya. Kalau kita wis get noise wis sikat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan wahai malaikat jangan. Ya. Inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yushriku bi syai'a. Aku berharap nanti akan keluar dari mereka anak cucu yang beriman kepada Allah, mengisahkan Allah yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Subhanallah, betapa kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya terbukti ketika tahun 9 Hijriah yang dikenal sebagai Amul Wufud, tahun datangnya delegasi-delegasi menyatakan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk delegasi dari Taif, dari Taqif, iman semuanya. Ya, dan sekarang menjadi negara Islam. Ini bentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bukan hanya manusia, jin pun juga iman kepada Nabi. Ketika beliau menjelang kembali ke Mekah ini dari Taif, di sebuah daerah namanya Qarnut Ta'alib atau Qarnul Manazil. Beliau sholat malam di sana, baca Al-Quran, lalu ada rombongan jin yang dengar. Dan rombongan jin ini iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya manusia dan jin, binatang pun ya binatang itu loh Rasulullah cinta dan sayang kepada binatang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim ya dengan sanad yang sahih dan juga Abu Dawud Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad bahwa ada seekor onta onta ini datang kepada Nabi sambil meneteskan air mata nangis onta di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Nabi Nabi faham. Ya. Lalu Nabi memanggil pemilik onta itu man sahibul jamal. Siapa pemilik onta ini? Lalu oleh Nabi dinasehati, takwalah kamu kepada Allah, jangan mendolimi binatangmu. Ya. Kau beri makan yang selayaknya dan jangan kau berikan muatan-muatan yang di luar kemampuannya. Jadi onta nangis ngadu ke Nabi. Nabi Muhammad bisa nggak ngomong dengan binatang? Bisa apa enggak? Bisa atau tidak? Bisa. Karena Nabi Muhammad lebih afdal daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman aja bisa, Nabi Muhammad berarti juga lebih bisa lagi. Nabi Muhammad lebih sempurna daripada Nabi Sulaiman. Jadi onta sampai nangis di depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya onta, bukan hanya binatang, pohon pun juga ya disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW punya mimbar, mimbarnya dari pohon kurma. Ya, kalau ceramah di mimbar itu. Lalu kemudian beliau <clears throat> dibuatkan mimbar yang baru. Beliau pindah ke mimbar yang baru itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fasahatin nakhlatu ya aswabi. Maka pohon kurma yang biasa dijadikan mimbar itu nangis seperti tangisan anak kecil Sahabat dengar tangisannya, nangis betulan. Lalu Rasulullah Muhammad SAW turun dari mimbar yang baru itu, merangkul pohon kurma itu sampai dia nggak nangis lagi. Allahu Akbar. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ya. Karena itu, maashirul muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini wajib cinta kepada Nabi. Cinta karena kita nanti hari kiamat akan dikumpulkan dengan kekasih kita, dengan idola kita. Idola Anda siapa? Di dalam sebuah hadis <clears throat> yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu ada seorang sahabat yang datang ke Nabi langsung tanya mata saat kapan kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma a'adatta laha?" Persiapanmu apa menghadapi kiamat? Kamu tanya kiamat sudah siap kamu. Persiapanmu apa? Kata orang itu, "La syai' illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam." Enggak ada persiapan apa-apa. Cuman aku cinta Allah dan cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, "Anta ma'a man ahbabta." Kau akan dikumpulkan dengan kekasihmu. Subhanallah. Kalau cinta kepada Nabi berarti di mana? Dikumpulkan di mana? Di surga. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik mendengar hadis ini senang bukan main. Sampai-sampai beliau mengatakan fama farihna bi syai'in farahana qawli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Kami tidak pernah senang seperti senangnya kami ketika mendengar hadis ini. Itu kau akan dikumpulkan dengan kekasihmu. Lalu kata sahabat Anas, aku cinta Nabi, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku berharap kumpul mereka di dalam syurga, walaupun amalanku masih belum seperti amalannya mereka. Jadi masalah idola ini penting. Jangan salah memilih idola. Jangan salah memilih kekasih karena kita akan dikumpulkan dengan kekasih kita. Lalu ada kisah ya yang mana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran kisah ini terjadi kepada pembantu Nabi yang bernama Tauban Tauban radhiyallahu taala anhu Tauban ini pembantu Nabi yang amat sayang cinta kepada Nabi. Cinta luar biasa. Kalau nggak ketemu Nabi, ya nggak ketemu Nabi dia ini nggak tenang. Sampai dia tidak bertemu Nabi berapa hari Sehingga dia ini nggak tenang ya, Sampai kurus kering Dan tampak di wajahnya kesedihan Seperti orang bagaimana ya Orang cinta yang tidak ketemu dengan kekasihnya Lalu oleh Nabi ditanya Ma ghayyara launak Wahai tauban Kenapa keadaanmu seperti ini Kau pucat, kau kurus kering Kau tampak bersedih Ada apa? Apa yang terjadi? Wahai tauban Lalu kata Tauban, "Ya Rasulullah, ma bi dhurrun wala waja'un ghaira anni idalam araka ishtaqtu ilaik wastauhashtu wahshatan shadida hatta alqa." ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين وأني إن دخلت جنة kuntu fi manzilatin hiya adna min manzilatik wa ilam adkhul la araka abada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku enggak sakit aku tidak apa-apa tidak sakit tidak apa-apa hanya saja ya Rasulullah aku kalau tidak ketemu dengan Anda aku kangen aku merasa kesepian ya Rasulullah kemudian dalam keadaan seperti itu aku ingat akhirat Nanti di akhirat ya Rasulullah aku takut gak bisa melihat anda lagi Karena anda pasti mempunyai derajat tinggi bersama para nabi Derajatku di bawah Gak bisa ketemu anda Itu pun kalau aku masuk ke dalam syurga Kalau aku tidak masuk ke dalam syurga Maka aku tidak bisa melihat anda lagi selama-lamanya Jadi sahabat tauban itu kepikiran Sampai pucat Sampai sedih, sampai, sampai kurus kering Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat nomor 6970. Wa man yuti'illaha wal rasul Fa'ulaika Ma'alladina An'amallahu alih minan nabiyyin was wasyuhada Wasalihin Wahasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafabillahi alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka mereka itu dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Artinya, kalau kamu ingin ketemu kumpul dengan mereka, kamu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat Allah, taat Rasul, kumpul mereka di dalam surga nanti, jangan khawatir. Maksudnya di sini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Cinta kepada Nabi itu adalah cinta agama. Mahabbah kepada Nabi adalah mahabbah diniyah. Cinta karena faktor agama. Bukan cinta faktor hawa nafsu. Tidak sama dengan cinta kepada bapak, tidak sama cinta kepada ibu, tidak sama cinta kepada anak, tidak sama cinta kepada siapapun. Tapi cinta faktornya faktor agama. Allah menyuruh cinta, kita cinta dan cinta kepada Nabi ada buktinya. Nah, ini yang penting ini buktinya itu. Kalau mengaku cinta saja gampang, semuanya ngaku cinta. Nah, buktikan cintanya. Di sini ada tujuh poin untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang pertama adalah mempelajari sirah dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku cinta Nabi belajar sirah dan belajar sunnah. Belajar ilmunya Nabi. Yang kedua, meneruskan perjuangannya Rasulullah Muhammad SAW. Perjuangan beliau kita teruskan. Perjuangan beliau adalah menegakkan tauhid, memberantas syirik, membawa Islam yang murni. Yang ketiga, mengajarkan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha istiqamah ya, mengajarkan menghidupkan sunnah. Walaupun di akhir zaman memegang sunnah seperti memegang para api, berat, dimusuhi orang, dibenci. Kemudian yang keempat membela syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bela syariatnya. Banyak orang yang yang menyimpang, yang mau merusak, kita bela syariatnya Nabi Kemudian yang kelima, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang banyak baca solawat. Ya, dan solawat yang terbaik adalah solawat yang beliau ajarkan sebagaimana di dalam solat kita yang dikenal dengan solawat Ibrahimiyah. Minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang banyak solawat ini, yang banyak. Karena solawat ini menunjukkan kita cinta beliau dan ada kedekatan. Kalau kita baca salawat berarti kita ingat Nabi, ingat Nabi, ingat perjuangannya Nabi, akhlaknya Nabi, ibadahnya Nabi, semuanya tentang Nabi. Jadi kita ada keterikatan batin dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Wah Masya Allah Orang yang paling dekat dengan Nabi hari kiamat nanti yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Kemudian yang keenam menjadikan beliau sebagai uswah dan kudwah. Menjadikan sebagai suri tauladan. Kita ingin niru Nabi. Ya, berarti harus belajar Nabi. Ada buku yang bagus tentang pribadi Nabi yang berjudul Asyamail Al-Muhammadiyah wal khosail al mustafawiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi yang sudah ditahqiq oleh para ulama di antaranya Syekh Albani. Juga ada terjemahannya, cuman terjemahannya saya kurang tahu, tapi insyaallah ada terjemahannya itu. Supaya kita tahu pribadinya Nabi, akhlaknya Nabi, fisiknya Nabi dan yang lainnya untuk kita meniru beliau, menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah. Kemudian yang ketujuh adalah selalu merindukan beliau Siapa yang tidak rindu kepada Nabi? Rindu. Pengen ketemu Nabi. Jangankan ketemu hari kiamat nanti, ketemu di mimpi saja seneng. Mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Yang mana beliau bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamattalu bi" au kama Barang siapa mimpi melihat aku, maka itulah aku. Karena syaitan tidak bisa menjelma menyerupai aku. Dengan catatan seperti sifat beliau yang ada di dalam sirah Nabi. Ya. Itulah bukti cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dan semoga kita termasuk di dalamnya. Wallahu alam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab <clears throat> sampai pukul 11 nanti. Ya, Ustaz, jika Indonesia bisa dikatakan sebagai negeri Islam, apakah penguasa atau presidennya Indonesia bisa disebut ulil amri? Ya. Ini kan bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Nisa yaitu ayat nomor 59. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hei orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Perhatikan ayat ini ya. Ayat ini indah susunannya. An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ati'ullaha, taatlah kepada Allah. Mutlak wa ati'ur rasula dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak. Setelah itu tanpa kata-kata wa ati'u. Langsung wa ulil amri minkum dan ulil amri di antara kamu. Berarti taat kepada ulil amri gak mutlak. Taat kepada ulil amri ini selama ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau enggak taat kepada Allah dan Rasulnya, nggak ah, taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq. Lalu diterangkan setelahnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Allah, Al-Qur'an dan Rasul yaitu As-Sunnah. Ulil amri itu siapa? Saya sudah membaca pendapat-pendapat dari mufassirun tentang siapa itu ulil amri. Mulai dari At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, terus sampai Ibnu Katsir, As-Sa'di dan seterusnya. Ya, banyak ahli tafsir. Dan ternyata kesimpulannya itu ada di tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Itu kesimpulan yang paling memuaskan tentang ulil amri. Yang mana kata beliau kata Imam ash-shaukani Wa ulil amri hum al-a'immah was-salatin wal-qudah wa kullu man kanat lahu wilayah syar'iyyah la wilayah taghutiyah Kata Imam Asy-Syaukani ulil amri itu adalah para pemimpin para sultan dan para kodi dan siapa saja yang wilayahnya kepemimpinannya itu syar'i bukan kepemimpinan yang bersifat taubat. Sudah ini terjawab sudah selesai. Jadi kalau menjelas, penjelasannya para ulama intinya ulil amri itu adalah al ulama wal umara, para ulama dan para pemimpin. Tapi di sini ada poin yang terpenting dari Imam Syaukani pemimpin yang wilayahnya itu wilayah syariah bukan yang wilayahnya tauhidiyah artinya yang kepemimpinannya itu sesuai dengan aturan syariat yang kepemimpinannya kepemimpinan tidak sesuai syariat dan tauhut nggak masuk di dalamnya itu kesimpulannya dan itu indah dari Imam Ash-Shaukani, rahimahullahu taala Ibnu Taimiyah pernah berkata, negeri Islam tapi penguasanya dolim maka tidak ditolong Allah. Negeri kafir tapi penguasanya adil maka ditolong Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Iya. Itu kata-kata beliau sangat masyhur. Yaitu redaksinya berbunyi, "Innallaha suruh daulatan adilatan walau kanat kafirah." Wala suruh daulatan dolimatan walau kanat muslimah. Negeri kafir tapi adil. Maksudnya adil di sini hubungannya dengan rakyat ya. Karena syirik adalah merupakan pendoliman yang paling besar. Maksud adil di sini hubungannya dengan rakyat. Negeri kafir tapi rakyatnya itu makmur. Ya, itu ditolong oleh Allah. Negeri Islam tapi rakyatnya didolimi, tidak ditolong oleh Allah. Ya, betul itu. Nah sekarang negeri Islam tapi rakyat tidak dolimi. Islam model apa itu? Ya, Islam cuma luarnya saja. Sementara negeri kafir tapi adil. ya, berarti mereka mengamalkan Islam. Mereka mengamal. Dan nah, memang realitanya kayak gitu. Realitanya banyak negeri Islam rakyatnya tertindas, dolim. Banyak negeri kafir rakyatnya malah sejahtera. Itu memang ujian. Di antara sebabnya ya tadi itu di antara sebabnya ya. Karena memang orang Islam itu selalu digoda oleh setan. sehingga kalau berbuat baik itu sulit orang Islam itu kenapa? Digoda setan terus. Orang kafir nggak digoda sehingga mereka berbuat baik itu mudah. Namun kita nggak boleh menyerah, ya. Apalagi kita juga masih punya harapan dengan munculnya Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Bagaimana di dalam hadis-hadis yang sahih yang menyebarkan keadilan Imam Mahdi versi Ahli Sunnah wal Jamaah Ustaz berkaitan dengan perintah dakwah mana yang lebih utama hidup di lingkungan yang kondusif seperti di Malang ini dalam rangka memperbaiki diri dua merantau di negeri atau tempat terpencil dalam rangka mendakwah mendakwahi mereka akan tapi khawatir dakwah sunnah terbatas sehingga kualitas diri menurun ya. jadi Nabi Abdul Mana tinggal di Malang ngaji di sini atau ke pelosok-pelosok dakwah di sana. Ya tergantung kapasitas orangnya. Kalau mampu ke pelosok bisa dakwah di sana, kemudian juga masih memungkinkan untuk belajar ilmu terus. Ya mungkin dengan bawa MP3, ceramah-ceramah, bawa buku sehingga ilmunya selalu bertambah terus. Mendengarkan ceramah di radio, streaming dan yang lainnya. Dakwah ke pelosok, bagus dakwah ke pelosok itu dakwah ke pelosok itu bagus. <clears throat> Ada murid kami dia lulusan Brawijaya dan dia ikut program Indonesia mengajar. Programnya eh, Pak Anies Baswedan dan dia dikirim ke pelosok Lampung sana. Dikirim ke pelosok Lampung, sudah Lampung pelosok lagi karena anaknya ini yang dikirim ini dulu ngaji. dia ya, anaknya pintar secara ilmu dan dia juga rajin ngaji, ikut pengajian-pengajian kita dulu. Maka ketika di pelosok sana di samping ngajar di sekolahan, dia juga ngajar ngaji anak-anak. Ngajar ngaji. Ternyata orang pelosok itu sangat senang. Kok masih ada orang yang mau datang ke sini ngajar ngaji. Sehingga sampai akhirnya bapak-bapaknya itu membuatkan surau buat surau kerja bakti. Dari pohon-pohon ini dia ditebang, buat surau, disibukkan sendiri suraunya. Bahkan ketika dia ngajar ngasih anak-anak itu, itu bapak-bapaknya di luar adu ayam. jadi kayak zaman jahiliyah dulu, kayak zaman kayak zaman-zamannya jahiliyah dulu. Bayangkan. Artinya mereka amat sangat haus dengan ilmu. Dilulukan. Masya Allah dakwah ke pelosok sana. Yang penting tetap tetap juga kita berusaha untuk istiqomah. Kita juga perlu selalu menambah ilmu terus. Jangan mandek ilmunya. Seperti itu. <clears throat> Karena itu rasanya itu kita perlu membuat pesantren yang sistem pengajarannya ya mungkin empat hari ngaji, tiga hari dakwah atau lima hari ngaji, dua hari dakwah. Nah, itu penting. Jadi misalnya lima hari, lima hari ngaji, nah, dua hari ini keluar dakwah, dakwah di pelosok-pelosok sana. Mungkin kita punya apa namanya, punya daerah-daerah binaan. Ya seperti penting sekali. Jadi di samping dapat ilmu, ilmunya juga perlu di diberikan. Mereka sangat membutuhkan di pelosok-pelosok. Karena masyarakat kita masih, masih banyak yang belum ngerti Islam yang benar. Contohnya dengan adanya radio ini. Radio dakwah Islamia 100,5 FM. Banyak orang-orang dari pelosok-pelosok Malang. Malang. Pinggiran-pinggiran Malang. Setelah mendengar radio ini, mereka mengatakan kami baru tahu Islam. Baru tahu Islam. Jadi selama ini di daerah mereka nggak pernah diterangkan Islam yang sebenarnya. Sehingga baru tahu Islam setelah dengar ke radio. Sampai ada yang datang nangis-nangis, terima kasih, baru tahu Islam. Selama ini yang datang ke sana ada penceramah di sana nggak nggak nerangkan Islam, cuma mengadakan acara ini, acara itu macam-macam, gitu aja udah makan-makan, gitu-gitu aja tidak pernah diterangkan Islam. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini nyimpang, ini halal, ini haram, ini boleh nggak boleh. Allah Allah Taala, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dengar radio, senang mereka. Sampai ada dukun yang datang. Iya, dukun datang. Hanya untuk mengucapkan terima kasih. Kami baru tahu Islam. Kami sekarang sudah taubat dari perdukunan. Dia selama ini dukun togel. Dia tobat Bahkan dia mengatakan, dia datang ke saya dan mengatakan, Ustaz tolong nasihati saya. Yang kuras gak apa-apa Ustaz, yang penting benar. Saya minta yang kuras pokoknya. Pengen yang kuras. Saya bilang Islam bukan keras-kerasan, Islam itu adalah pakai dalil ya. Seperti itu. Jadi memang butuh orang-orang itu. Makanya radio ini pengaruhnya luar biasa. Sehingga orang dari dengarkan saja, ya mungkin nggak sengaja dari dari channel, nah, apa namanya terdampar di 100,5 FM. Dapat tidak ya di situ. Bagaimana hukumnya kalau kita berwisata di tempat-tempat peninggalan bersejarah seperti Candi Borobudur yang menggambarkan agama Hindu atau Buddha? Tidak boleh. Jadi kalau mau berwisata itu yang boleh-boleh saja ke Gunung Bromo tidak apa-apa, ke Batu tidak apa-apa, boleh halalan toiban ya tapi kalau ke tempat-tempat ibadah orang-orang non muslim nggak boleh ke gunung apa namanya ke candi borobudur dan yang tidak boleh itu tempatnya orang kafir syiarnya orang kafir apalagi kita sampai nanti muji-muji wah hebat wah bagus wah luar biasa tapi seperti itu jadi kalau mau wisata ke tempat-tempat yang dibolehkan aja jangan tempat yang tidak diperbolehkan Pada buku Usul Salata halaman 67 Pada dalil dan semua yang selain Allah adalah alam atau makhluk Dan saya salah satu dari alam tersebut Yang dimaksud pada dalil Pada konteks saya Pengertiannya Allah atau makhluk Saya itu kita maksudnya Kita ini bagian daripada alam Makhluk artinya kita ini Kalau Allah adalah khalik kriteria negeri syirik yang bagaimana? Tadi kan telah dijelaskan negeri Islam kan? Yang tidak seperti itu berarti bukan negeri Islam, berarti negeri apa? Negeri kafir. Jadi dengan mengetahui kriteria negeri Islam, otomatis selain itu namanya negeri yang bukan Islam, itu negeri kafir. Negeri Islam tadi apa kriterianya? Syiar-syiar Islam yang dohir, yang tampak ya, di negeri itu di seluruh pelosok negeri tampak. Contohnya seperti azan, sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat Id, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Pakai jilbab tidak apa-apa, ya. Pakai cadar tidak apa-apa. Ini namanya negeri Islam di seluruh pelosok negeri. Syiar Islam itu tampak. Itu namanya negeri Islam. Walaupun hukumnya bukan hukum Islam. Kita bicara negerinya, negeri Islam. Berarti yang selain itu bukan negeri Islam. Mohon diulang masalah dua kitab tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi disebutkan tentang dua kitab sirah yang direkomendasikan untuk dimiliki Yang pertama-tama adalah kitab Ar-Rahikul Makhtum Terjemahan yang direkomendasikan adalah terbitan dari Darul Haq Jakarta Kemudian yang kedua Fikih Siroh, Fikih Siroh yang ditulis oleh Profesor Dr. Z bin Abdul Karim az z Jangan salah penulisnya ya Karena buku dengan judul Fikih Siroh ini banyak Penerbitnya Darus Sunnah Iya. Kami dahulunya belajar pada ustadz-ustadz kampung membaca Al-Quran Dan akhirnya kami mengajarkan kepada tetangga-tetangga dengan bacaan yang makhraj dan tajwidnya masih kurang tepat. Apakah termasuk dakwah mengajarkan baca Al-Qur'an dengan ilmu mir dengan ilmu minim? Ya. Kalau antum bisa mengajarkan, ya tidak apa-apa. Kalau tidak mampu, ya jangan. Karena syarat orang mengajar itu nomor satu adalah ala basiratin bima yad'u ilaih. Punya ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Karena kalau nggak punya ilmu nanti keliru. Nah kalau antum punya ilmu tentang tajwid, tentang makhrot, mengajarkan boleh. Kalau nggak punya ilmu, ya jangan. Nanti kan keliru nanti ngajarkannya. Jadi nanti kalau nggak punya ilmu keliru ngajarnya nanti. Itu kambihunah dibilang hunda. Ikhfa dibilang iklab. Gimana nanti? Ustaz selesai kajian Rabu lalu Anak ditanya anak saya Allah itu dari mana Mohon jawabannya Allah itu tanpa awal wal awalu Wal akhiru Wal zahiru Wal batin Al awal Alladhi laysa qablahu syait Jadi Allah itu tanpa awal Sudah ada Semenjak segala sesuatu itu belum itu jawabannya. Jadi Allah itu sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Dan itu pertanyaan yang memang nggak ada jawabannya karena apa? Otak kita tidak mampu. Kita bahas zatnya Allah mendetail tanpa dalil nggak mampu. Sehingga para ulama memberikan memberikan contoh. Kalau mau bahas Allah, ya bahas dulu ruh kita yakin punya ruh yang menyatu di tubuh kita. Yang mana ketika orang mati katanya ruhnya keluar. Nah sekarang coba mana ruhnya? Katanya keluar. Seperti apa modelnya ruh? Seperti apa bentuknya ruh? Kita mampu tidak bahas? Mampu apa tidak bahas kita? Tidak mampu. Ya sudah, jangan bahas tentang zatnya Allah. tak mampu. Ruh saja yang dalam diri kita nggak mampu. Kok mau bahas tentang Allah? Jadi kita membahas tentang Allah itu yang ada dalilnya saja. Qala Allah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan para ulama, para salafus saleh, ah itu. Yang enggak ada dalilnya, ya sudah, kita enggak ngomong. Kita ngomong yang mereka ngomong, kita diam yang mereka diam, kita jalan yang mereka jalan, kita berhenti yang mereka berhenti. Jadi Allah itu al-awwal, sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada dan Allah tetap ada setelah segala sesuatu binasa semuanya, musnah semuanya. Wallahu alam. Itu dulu aja. Insyaallah kita nanti uh, mulai kembali jam 1 siang, jam 13 tepat insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi. warahmatullahi wabarakatuh.